Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Allah. Lihadal kalim catatan kaki satu. Lihadal kalimatil mati khoso isun khoso isu laisat li Pada kata kalimat yang agung ini, kalimat bahasa Arab tapi ini. Kalimat repot soalnya kalimat bahasa Indonesia beda pada al kalimatul adimatu pada kata yang agung ini terdapat kehususan yang tidak ada pada selainnya. Minha di antara kehususan tersebut adalah anakullas anakulla ismin is, anakulla ismin ta'ala qad sama bihil makhlukun bahwasanya setiap nama Allah nama bagi Allah taala itu terkadang di, pakai juga untuk menamai makhluk. Siwa hadal ismil adim. Kecuali nama yang agung ini. Qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengetahui yang sama dengan dia? Mana orang depake ngoten. Ai hal ta'lamuna anna ahadan yusamallahu yusamallaha ghairuhu? Apakah kamu mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang dinamai Allah selain Allah? Wa minha dan diantara antara kehususannya lagi ana asma Allahi atis atau watis ina inda jamil ulama'i iku mustaqotun min sifati datihi. Di antara kehususannya lagi bahwasanya nama-nama Allah 99 menurut semua ulama itu mustak dari sifat zatnya Fasmul Qadiru mustaqun min sifatil qudrah. Maka nama Allah Al-Qadir itu mustaq dari sifat Allah Al-Qudrah. Wal alimu min sifatil ilmi. Dan nama Allah Al-Alim itu mustaq dari sifat Allah Al-Ilmu. Dan seterusnya. Wa dal ismu inda kathirin minhum ghairu mustaqin. Sedangkan nama ini, nama Allah ini, menurut kebanyakan dari ulama itu tidak mustaq Bal innama yush'aru bi aini dhati duna sifatin dhatiyatin wala fi'liyatin. Bahkan e, nama ini hanya nama Allah ini hanya disadari dengan ainud dhat bukan dengan sifat dhatiyah dan juga sifat fi'liyah dan juga bukan dengan sifat fi'liyah. Dengan ainud dhat Wa minha dan diantara kehususan nama ini lagi adalah anna jami'a asma'ihi tunsabu ila hadzal ismi la yunsabu huwa ila syai'in minha. Bahwasanya semua nama-nama Allah itu dinisbatkan kepada nama ini, yakni nama Allah. Dan tidak dinisbatkan nama Allah lafat Allah, nama Allah kepada selainnya. kepada mereka ya mereka nama-nama kepada nama-nama Allah yang lain taklulu masalan misalnya kamu mengatakan ar-rahmanu ismun min asma'illah ar-rahman adalah nama dari nama-nama Allah wal alimu min asma'illahi dan al-alim merupakan nama dari nama-nama Allah Wahakadha fi jami asma'ihi dan begitu seterusnya di semua nama-namanya wala taqulu Allahu min asma'il alim. Tapi kamu tidak pernah mengatakan Allah itu merupakan dari merupakan sebagian dari nama-nama al-alim. Qala qala Allah taala Allah taala berfirman walillahil asmaul husna dan milik Allah lah dan bagi Allah ada al asmaul husna. Fanasaba jami'ul asma'i ilaihi maka semua nama-nama Allah itu dinisbatkan kepada Allah, nama Allah. Lek lek ke anu lek krungu tok bingung nih. Nama-nama Allah itu dinisbatkan kepada nama Allah. Lafat Allah. Walam yaf'al dzalika lihuri dan tidak tidak diberlakukan yang demikian itu kepada selain lafat Allah. Selain nama Allah. Qala al-im oh, Huwa nama Allah adalah balik. Huwa ismun alamun alal ilahil wajibil wujudil ma'budi bihakin. Allah adalah nama yang nama alam. Satu nama alam bagi Tuhan yang wajib wujudnya dan e, disembah dengan benar dan yang wajib disembah dengan benar. Terangan kaki catatan dua. Qala al-Imamu as Al Imam Sanusi mengatakan, "Wa lam anahu kama tahayyarat al awhamu fi dzatihi wa sifatihi, kadzalika tahayyarat fi lafdzatil jalalati dalu alaihi." Jalalati dali alaihi. Ketahuilah sungguhnya sebagaimana prasangka banyak prasangka-prasangka itu bimbang dalam dat Allah dan sifatnya. Begitu juga bimbang mengenai lafaz jalalah yang menunjukkan atas nama atas zat Allah Jalla wa Azza fi annahu ismun aw sifatun bahwasanya nama ini ini Allah ini merupakan nama atau sifat mustaqun atau ghairu mustaq nama Allah ini mustaq atau ghairu mustaq atau tidak mustaq alamun atau ghairu alamin alam atau bukan alam ila ghairi dalika dan lain-lain wal haqqu yang benar anna hadzal isma al karima alamun alaih jalla wa azza wal istiqaqa lahu bahwasanya nama yang mulia ini merupakan alam dan bukan dan tidak ada asal kata baginya tidak ada mustaq baginya wa kullu ma dzakaruhu fi istiqaqi hadzal ismi fa ghairu musallamun dan setiap apa yang mereka katakan mengenai kemustakan nama ini itu tidak bisa diterima. Musa Lamun itu tidak bisa diterima. Eh, Lamun itu diterima. Fakur musalamun tidak bisa fakur musalamin tidak bisa diterima. Wa qrabutil kalmaani alal qawli bil Istiqoqi Kauluman Kola dan yang paling mendekati terhadap makna-makna tersebut bahwa eh, mengenai ucapan tentang kemustakan nama Allah adalah iku kauluman qala adalah ucapan orang yang mengatakan innahu mustaqun min kaulihim aliha fulanun bil makani idza aku mabihi bahwasanya nama Allah itu mustaq dari ucapan orang-orang aliha fulanun bil makani fulan menetap di suatu tempat idza aku mabihi ketika dia menetap di sana wa min kauli qauli ko Wa min dhalika qawli qailihim Wa min dhalika qawlu qailihim dan yang demikian itu ucapan orang yang mengucapkan orang yang mengatakan kepada mereka alihna Nggih. Okay. Wa min dzalika qawlu qailihim dan yang demikian itu adalah ucapan orang yang mengucapkan kepada mereka alih nabi darin la tabidu rusumuha Oh yaha wisamun alal yati. Alihna netep manggon. Kami menetap di suatu rumah yang tidak padam tapi tabidun padam rusumuha gambar-gambarnya. Ka'ana oh yaha wisamun alal yati. Wisam niku tato lor Dateng Tato. Tato. okay. tapi zaman dhisik apa-apa nonton tato. Wisamun, lek diketik teng Google Wisamun medale nogo teng tangan iki bertatu tato ya wonten naga wonten mawar karena yaha wisamun al yati eh, seakan-akan tetapnya rusum itu tato di tangan Jadi makna alih niku du, alihah dugi kata akoma. Jumeneng. Sing sing beranggapan ini mustaq. Manahu akom nabidarin. Maknanya adalah aku menetap di rumah. Fayakunul ismu ala hada ta'wili min asma tanzihi anit tabdili wa taghyiri wujubil wujudi lidatihil aliyati wa jami'i sifatihi. Maka adalah nama atas pentakwilan seperti ini nama Allah atas pentakwilan seperti ini itu merupakan nama-nama yang suci, yang bersih dari pergantian dan perubahan terhadap wajib wajibnya wujud untuk zatnya yang luhur dan semua sifat-sifatnya yang luhur. Jadi jejak tanzih anitabdil wa takhir. Wa min ajal lima qulnahu anal haqqu fi hadzal ismil karim anahu alamun ala dzatil aliyati. Dan termasuk yang paling luhur apa yang pernah kami ucapkan mengenai lafat Allah ini bahwasanya yang benar pada lafat Allah ini lafat Allah yang mulia ini adalah eh, nama Allah yang mulia ini bahwasanya dia merupakan alam alam bagi zat yang tinggi karena kauluna seperti eh, karena kalau la ilaha illallah itu kalimatun tauhidun. Dan ucapan kami la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid. Ai la ma'budu bihaqqin illa dzalikal wahidil haq. Dan yakni tidak disembah dengan benar, dengan hak, dengan sebenar-benarnya kecuali e, zat uh, yang maha satu, yang benar. Wahadul abdi minhu dawa muta'aluki bi fid wal batin dan bagian hamba, peran hamba dari nama Allah ini adalah langgengnya terus menerusnya bergantung dengannya dengan dengan Allah fidohir wal batin terus menerus bergantung terhadap Allah baik dalam dohir maupun batin wal fana ubihi an kulli masiwahu tabaraka taala dan lebur dengan Allah dari setiap apa yang selainnya tabaraka taala al u catatan kaki tiga adamul ihsasi bi alamil mulki wal malakut. Fana adalah ketiadaan rasa terhadap alam mulk wal malakut. Alam mulk ini alam duhir, malakut alam batin. Alam mulk dan alam malakut. Wawa bil istighraqi fi adomatil bari wa musyahadatil haq. Dan yang demikian itu disebabkan tenggelam dalam keagungan zat sang pencipta dan menyaksikan al-haq. Ah, tarifat nih sajane kedanduwe kita pada tarifat kata definisi-definisi kan -definisi, yo. Li'annahu lamma kana isman jami'an lidati wa sifati wal af'ali imtaha niki fa'ile teng kulu ado niku. Imtaha minal qalbi dari kamali hadis salasatil atimatil misali al atimatil misali niku itu falafia. Niki sajane sakit anu ya, sakit al adimati al misala sakit tiga ya anu. Apa? Makmul duki al-adima. Maf'ule. Dan makmul adima. Fi hakihi ta'ala. Dalam hak Allah ta'ala. Kullu adahu tabaraka ta'ala minad dawati wa sifati wal afali. Karena sungguhnya ketika Allah itu adalah suatu nama yang mengumpulkan bagi zat, sifat, af'al, maka leburlah dari hati kalau eh, kulo anu ya, kulo kulo pedoturian leburlah dari hati setiap apa yang selainnya. Tabarok, apa, setiap apa yang selainnya berupa dat, dat, dat, sifat-sifat dan afal-afal. Ketika menghadirkan kesempurnaan ketiga dat, eh, ini ketiga dat sifat afal yang menghilangkan permisalan dalam haknya Allah taala. Bingung nggak? Kenapa? bingung. Lek menurut cara buat bingung. Karena sungguhnya tatkala Allah adalah isim yang mengumpulkan bagi zat sifat dan af'al, intaha minal qalbi niku hilang dari hati kullu ma'adahu adahu ta'ala min adawati wasyifati wal afal. Hilangi pas nopo? Pas indas tidori kamali hadi ala nih mitala fiha kita ala. Rasanya bingung. Karena sungguhnya tat kenapa? Karena sungguhnya tatkala nama Allah ini mengumpulkan adalah suatu nama yang mengumpulkan bagi dat, sifat dan af'al, maka leburlah dari hati ketika menghadirkan kesempurnaan ketiganya ini yang mana ketiganya ini merupakan dat yang menghilangkan permisalan-permisalan dalam haknya. Nggih. Aman nggih, betul? Aman nggih. Al-adimatil mithalan niki al-mithalain mboten sifate al-adima. Al-mithalan niki makmul dugi al-adima. Al-adima kan neng, sifat musabahal. Ketika kesempurnaan tiga yang nama ini, yang tiga ini menghilangkan permisalan-permisalan. Jadi zat sifat af'al Allah itu menghilangkan semua permisalan-permisalan yang lain dalam hak Allah. Maka Intaha minal kolbi kullu adahu tabaraka ta'ala dawati wa sifati wal afal. Hilanglah dari hati setiap apa yang selain Allah berupa dadat, sifat-sifat, afal-afal yang lain itu lenyap. Begitu kenging lebur kali Allah nih. Walihada karena inilah karena hadal ismul a'dom. Maka nama ini ada nama yang agung. Al-fardu al-jami, yang satu tapi mengumpulkan. Yang sendiri tapi mengumpulkan. Dikron li ashabil fana wal bako yang menjadi zikir bagi ashabul fana, pemilik fana dan bakok. Bakok, catatan kaki dua, ru'yatul abdi kiamallahi ala kali syai'in. Penglihatan seorang hamba terhadap eksistensi Allah terhadap segala sesuatu. Nas'alu subhanahu nas'aluhu subhanahu ayyamun alaina bimaman nabi alaihim bila mihnatin. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi karunia kepada kami dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dengan tanpa cobaan. Nggih. Wonten sing anu? Nggih. Berarti asmaul niki tiga-tiga niku. Nggih. Dat tamul dat sifat af'al. Amal hmm. jago nama Adam. Wonten malih kita sebenarnya atau ilah sing al qasdul mujarrad niku lho anu dan mereka jelayakan amin amin gusti Allah dan itu di, lengkap itu bahkan dibredeli per, per alif lam lam hak terus lek zikir hak e ku kudu jelas ronde hak e ku nyimpen wis ngoten-ngoten iku nyimpen makna sekian banyak makna alif alifan maklufa condong saen jadi lek wiritan niku gambar napa nggih nggih eh, lek awake dhewe kan Asmaul Husna wonten subtitle kan teng mriki lek anu lah tambah tambah napa tambah semerep makna-maknane ngeten kan tambah ke gambar ketika dik tambah dikir